Nah, sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa sulasi mujarrad memiliki enam bab yang mana masing-masing wazannya berbeda-beda dan <clears throat> kita akan kupas satu persatu karena di dalam eh, apa namanya tasrif yang kita eh, bahas ya dari tasrif istilahi di sana ada tujuh kelompok kata yang pertama adalah fi'il maudi, kedua fi'il mudhari, yang ketiga adalah masdar, yang keempat adalah isim fa'il, yang kelima isim maf'ul, yang keenam adalah uh, fi'il amr dan yang ketujuh adalah fi'il nahi. Naam. <clears throat> Baik, yang pertama kita bahas adalah fi'il maudi dan fi'il mudhari. <clears throat> Sebagaimana yang sudah pernah Anda sampaikan juga bahwa untuk menghafal fi'il maudi dan fi'il mudhari pada tasrif sulasi mujarrad. <clears throat> Di sana kita menggunakan rumus batu kali mana bisa turun sendiri. Batu berarti AU, fa'ala yaf'ulu. Kali berarti AI, fa'ala yaf'ilu. Kemudian mana berarti AA, fa'ala yaf'alu. Bisa berarti IA, fa'ila yaf'alu. Kemudian turun UU, fa'ula yaf'ulu. Dan sendiri ii fa'ila ya ilu. Nah, <clears throat> insyaallah untuk pembahasan masalah fil madhi mudhara ini kita cukupkan dan mudah dipahami tinggal menyesuaikan pada ain fiil sebagaimana rumus batu kali mana bisa turun sendiri. Baik, <clears throat> insyaallah dipahami ya. Naam, kita masuk pada halaman ke-38 yaitu tentang isim masdar. Naam. Isim masdar ini adalah bentuk jenis isim kiasi, ya afwan, isim yang simai, ya, bukan kiasi, tetapi simai, artinya apa? Isim masdar adalah satu isim yang e, kita harus mengikuti apa yang diucapkan oleh bangsa Arab, ya, di mana tidak ada wazan yang baku, karena antara satu wazan dengan wazan yang lainnya itu berbeda. Kadang menggunakan wazan fa'lan tetapi pada mauzunnya ya kadang fi'alatan bentuknya fi'alatan ya seperti kataba yaktubu harusnya kalau sesuai rumusnya adalah katban tetapi ternyata menurut bangsa Arab menurut orang Arab maskernya adalah fi'alatan kitabatan ya iya jadi e, untuk masker ini memang harus e, tepat ya sehingga kita tidak bisa asal ya Cara menempatkannya bagaimana? Kita bisa melihat kamus atau sesuai apa yang tertulis dalam kitab-kitab atau yang diucapkan oleh bangsa Arab. Kesimpulannya untuk master ini kita mengikuti apa yang disampaikan oleh bangsa Arab. Sifatnya simai, ya. Nah, <clears throat> kemudian <clears throat> kita yang masuk yang ketiga pada isim fa'il. Untuk menentukan uh, isim fa'il ini mudah sekali, ya. Di mana semuanya menggunakan wazan fa'ilun ya. Baik bab 1 sampai bab 6 maka menggunakan wazan fa'ilun. Ketika kata banyak tubuh ya, maka si fa'ilnya katibun ya, fa'ilun. Nah. Jadi <clears throat> isim fa'il ini ya semuanya sama. Kecuali untuk bab lima memang tidak ada isim fa'il. Kenapa? Karena pada bab yang kelima ya <clears throat> itu merupakan uh, wazan untuk sifat musyabbahah ya. Naam. <clears throat> Sehingga dicukupkan pada bab yang kelima tiga bentuk kata saja yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari dan masdar. Tidak ada isim fa'il, tidak ada isim maf'ul, tidak ada fi'il amar dan tidak ada fi'il nahi. Baik ya, difahami ya. Naam. Kemudian yang keempat, kita masuk pada isim maf'ul. Ini juga sama, ya. Menggunakan wazan maf'ulun dari bab 1 sampai bab 6, ya. Maka ketika kata bayat tubuh, ya, isim maf'ulnya adalah maktubun, ya, maf'ulun. Demikian juga eh, apa namanya? mauzun-mauzun yang lainnya. Nah. Dan sama untuk bab 5 dikecualikan karena pada bab lima ini merupakan sifat musyabbahah. Nah, <clears throat> jadi tidak ada isim maf'ulnya. Kemudian pada <clears throat> pembahasan yang kelima yaitu fi'il amr. <clears throat> fi'il amr untuk eh, mengetahui fi'il amar kita melihat pada bentuk fi'il mudhari'nya. Ya, ada beberapa langkah. Yang pertama adalah kita lihat fi'il mudhari'nya, lalu kita sukunkan huruf akhirnya. Misalkan yaftahu menjadi yaftah, ya. Naam, yaftahu menjadi yaftah atau yaktubu menjadi yaktub, ya. Kemudian setelah itu <clears throat> naam kita buang huruf mudhari'ahnya, ya mudhari'ahnya ya ya yang mubaraknya kita ganti dengan hamzah ya menjadi aktubu aktub ya nah kemudian hamzah itu kita beri harokat dhammah sehingga menjadi uktub iya atau <clears throat> untuk fataha yaftahu menjadi iftah dan dalam sulasi mujarrad ini untuk harokat alif di sana hanya menggunakan dua harokat saja yaitu dhammah dan kasrah. Tidak ada alif eh, atau hamzah yang diharokat dengan fathah. Ya. Jadi semuanya menggunakan hamzah atau kasrah seperti uktub atau iftah atau idrib. Nah. <clears throat> Contohnya adalah pada wazan yang pertama yaitu fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu berarti uf'ul. Ya. Kemudian yang kedua fa'ala yaf'ilu berarti if'il. Ya, kita lihat pada ain fi'ilnya. Pada wazan pertama fa'ala yaf'ulu yaf'ulu itu ain fi'ilnya ditommah maka hamzahnya juga ditommah. Kemudian <clears throat> eh, <clears throat> fa'ala yaf'ilu, ain fi'ilnya di kasrah, maka menggunakan alifnya atau hamzahnya menggunakan kasrah. isil. ya. Naam. Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'alu ain fi'ilnya di fathah. Berarti menggunakan kasrah. Ya. Is'al. Ya. Kemudian <clears throat> Fa'ula yaf'ulu. Ain fi'ilnya di dhammah menjadi menggunakan dhammah. Hamzahnya menggunakan dhammah. Uf'ul. Kemudian yang terakhir adalah uh, apa namanya? Fa'ila yaf'ilu. Ain fi'ilnya di kasrah. Berarti menggunakan kasrah. If'il. Ya. Kenapa tidak menggunakan fathah? Karena kalau menggunakan fathah itu akan sama dengan uh, hampir sama dengan fi'il mudhari yang berdomir ana. Ya. Kalau aktubu itu artinya saya sedang menulis. Ya. Ya. ya kalau aktub nanti eh, apa? Orang mengira bahwa saya sedang menulis. Ya. Wallahu taala alam <clears throat> al-muhim eh, kenapa menggunakan dhammah dan kasrah itu adalah eh, satu aturan yang eh, sudah ada ya yang dipakai oleh bangsa Arab. Naam. Kemudian untuk berikutnya adalah fi'il nahi. Untuk fi'il nahi ini hampir sama dengan fi'il amar hanya saja ditambah dengan la nahiyah. Jadi caranya kita ambil dari fi'il mudhari'nya misalkan seperti yaktubu Kemudian kita sukunkan akhirnya menjadi yaktub. Kita ganti ya sukunya dengan ta. Ya, kalau fi'il amar dengan ali, uh, eh, hamzah ya. Kalau fi'il nahi dengan ta. Menjadi taktub. Kemudian ditambah dengan la nahiyah menjadi la taktub. Nah. Kemudian untuk isim zaman, isim makan dan isim alat. Ya. Isim zaman, isim yang menunjukkan waktu, isim makan, isim yang menunjukkan tempat, dan isim alat, isim yang menunjukkan eh, alat, maka e, tidak kita sampaikan disebabkan karena ini jarang dipakai dan <clears throat> pemakaiannya insya insyaallah taala menyelesaikan dan pembahasannya e, dibahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah dan kata ini pada umumnya adalah simai artinya tergantung bagaimana bangsa Arab mengucapkan kalimat e, atau kata isim zaman, isim makan dan isim alat.